Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah usul fikhi wa Qawaidih karya Al-Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin Rahmatullahi alaihi Kata beliau halaman 226, perhatikan 226. Summa qauluhu. Kemudian ucapan beliau, wasdud 'alal muhtali bab hiratih. Dan tutuplah semua pintu-pintu hayalan. Jadi kalau ada sesuatu yang ada dalam beribadah pada hayalan-hayalan, jangan-jangan kamu batal, jangan-jangan kamu, nah itu. Itu tutup pintu itu tutup. Paham ya? Biar apa? biar ketika beribadah itu yakin. tidak ada bisikan-bisikan setan yang terkutuk ya membuat ibadahnya akhirnya apa? rusak. Kita lihat sini. Yakni anna man arada at-tahayyul alam harmillah bima yaf'al fasdud alaihi babal hilah wa alghi hilatah. Maksudnya barang siapa yang ingin tahayul yaitu berhayal eh, terhadap perkara yang Allah telah haramkan bima yaf'al dengan apa yang akan dia kerjakan fasdud tutuplah al hilah pintu hayalan tersebut wa al hilatah dan buanglah hayalan tadi amlum berhayal membayangkan perkara-perkara yang terharamkan tutup pintu tersebut jangan berhayal lagi sawan kana dzalika fi haqqillah baik hayalan tersebut mengenai hak Allah taala Allah taala itu di mana ya? Berapa ya? Siapa yang menciptakan Allah Taala? Nah, hayalan-hayalan seperti itu hindari. Karena biasanya apa? Menimbulkan keraguan. Kita sudah tahu Allah Taala yang menciptakan kita, nanti ada hayalan dari setan, terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu. Hayalan itu langsung dihindari. Langsung antum menuju ke mana? Langsung beristighfar, ta'awud. A'udzubillahi rajim. Kenapa? Karena terkadang setan itu seperti itu, memberikan hayalan-hayalan yang orang itu ragu menjadi ragu. Kalau kamu yang ciptakan Allah Ta'ala, kemudian hewan, tumbuhan yang ciptakan Allah Ta'ala, terus siapa yang menciptakan Allah Ta'ala itu? Jadi muncul pertanyaan, hayalan dari setan tadi itu. Allah mustahil. Lihat sini. Aufiakil ibad atau berkaitan masalah hak hamba. Nah, hayalan-hayalan. Wasawaan kana dzalika fi ala isqati wajib atau tahanyul ala fi'il muharram. Baik hayalan tersebut berhayal Eh? untuk apa? Untuk menggugurkan suatu kewajiban atau berhayal untuk melakukan perkara yang haram. Itu semuanya apa? Dilarang. Paham ya? Itu semuanya di dilarang. Jadi kalau muncul hayalan-hayalan seperti itu, pikiran-pikiran untuk berbuat perkara yang haram, pikiran-pikiran untuk apa? Nah, barakallahu fikum agar tergugurkan dari perkara yang wajib, tutup pintu tersebut. Wal hilah, apa itu hilah? Hilah itu sebenarnya kalau terjemahan bebas itu tipu muslihat. Membikin semacam tipu muslihat, ya, bagaimana caranya dia itu biar selamat dari apa? tuntutan. Paham ya? itu hilah namanya. Nah, alasan-alasan itu, paham ya? Dengan tipu muslihat tapi alasannya. Hiya atawassul ila isqatil wajib aw fi'il muharram bi turuqin khafiyah, ya kan? Hilah itu adalah atawassul, sesuatu yang bisa menghantarkan ila isqatil wajib eh, menghantarkan kepada apa? Agar tergugurkan kewajiban al fil muharram atau untuk melakukan perkara yang haram biturukin khafiyah dengan cara-cara yang tersembunyi. Tipu muslihat, hilah. Eh, nah, biar caranya bagaimana biar enggak nampak, caranya bagaimana biar enggak ketahuan, hilah. Membikin hilah, bikin semacam tipu muslihat. Zahiruha al-ibahah. Zahirnya memang kelihatannya menampakkan sesuatu yang diperbolehkan. Wa ketua at-tahrim padahal hakikatnya adalah haram. Namun Nah, barakallahu fikum. Contohnya gini. Sudah tahu Nabi lebih dari 3 hari. Paham ya? Haram atau enggak? Haram. Karena ada kemungkinan besar mabukkan. Sama dia bikin hilah biar enggak nampak Nabi tadi itu. Nah, barakallahu fikum taruh botol aqua, nah, kemudian apa? Atau taruh di botol gitu kemudian di, dikasih merek lain. Misalnya merek aqua atau misalnya, paham ya? Biar orang nampaknya, wah ini halal ini. Padahal Nabi itu isinya. Itu namanya hilah dengan cara yang tersembunyi, dohirnya seakan-akan boleh tapi hakikatnya haram. Amlum. Nah, daging babi haram enggak Ibrahim? Haram. Biar enggak nampak daging babi tersebut dipotong-potong, dibikin sate. Paham ya? Sate B1. Itu sate anjing ya. Sate B2 itu sate sate babi. Nampaknya apa dohirnya? Masya Allah. Sate B1, B2. Tapi di balik B1, B2 itu ada maksud. B1 itu anjing, B2 itu babi. Mamlum itu namanya hilah. Mamlum. Hilah yaitu untuk melakukan perkara yang haram tapi dengan cara yang tersembunyi. Orang enggak tahu. Rica-rica B2. Wah, ya apa ini? Orang enggak tahu kan? Masuk nyoba enak gitu loh. Ternyata dapat kabar babi. Amin ya? Jadi ini sekedar contoh aja biar antum paham, takribul paham. Jadi kalau yang namanya hilah itu tipe muslihat tapi dengan cara halus. Paham ya? Sekarang ketika rica-rica B2 dohirnya halal enggak dohirnya? Zahirnya halal. Kedua ini rica-rica. Masuk mencoba enak, tapi ternyata apa? Bidua itu bati, Setelah tahu ternyata haram. Membuat tipu muslihat biar orang itu menampaknya baik atau bagus atau halal ternyata haram. Mahum salah ini ya. Ayo enam. Kemudian kita lihat lagi sini. Wadhalika anna al-insana law wajib sarahatan lakana an-nas nasu kulluhum yalumunahu. Benar ini Dikarenakan manusia itu kalau sengaja menggugurkan kewajiban, enggak melakukan kewajiban, terang-terangan gitu, misalnya manusia semuanya mereka akan apa? Mencaci maki dia dan menghina dia. Paham ya? Kalau apa? Kalau terang-terangan. Terang-terangan di hadapan orang melakukan perbuatan haram, itu mungkin orang akan apa? Akan mencaci maki dia, ini haram ini gimana ini? Lah tapi kalau dia minum aqua, botolnya botol aqua atau botolnya botol spray lah, spray, Fanta, Coca-Cola, tapi isinya apa? Anggur, anggur merah, paham ya? Yang mabukkan itu. Ya, isinya nah barakallahu fikum whisky misalkan. Tapi naruhnya di botol apa? Di botol spray tadi itu. Wah, orang kan nggak akan mencaci maki, tapi kalau terang-terangan anggur merah itu, Wah, jalan nih terang-terangan. Orang akan mencaci maki enggak? Mencaci maki menghina. Nah, itu namanya hilah. Tipu muslihat dengan cara yang halus sekali. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Atau contohnya sudah tahu itu adalah minuman keras, botol botolnya tulis Mas itu. Paham ya? Orang kan dohirnya Mas enggak masalah, tapi ternyata isinya apa? Isinya anggur merah tadi itu. Paham ya? Isinya whisky. Eh, minuman kan orang kan wah gitu. Paham ya? Jadi ini bagus sekali ini penjelasannya. Kalau orang terang-terangan menggugurkan suatu kewajiban, terang-terangan, saya orang akan apa? Ya lumunah akan menghina dia, mencaci maki dia. Walau intahaka walau intahakal muharram sarahatan kalau orang itu melakukan perkara haram terang-terangan lakana nasu kulluhum yalumunahu saya manusia semuanya akan apa akan yalumuha yalumunahu yalumunahu akan mencaci maki dia dan akan menghina dia sekarang syiar rafidah nikah mut'ah yang mereka akan nikah mut'ah itu sebenarnya pelacuran perzinaan tapi mereka bungkus dengan mahar belum sehingga orang merasa wah kalau orang nggak paham kan ada maharnya Padahal maharnya itu adalah apa? Seperti transaksi ketika orang jual beli apa? Jual beli nah barakallahu fiikum pelacur atau perzinahan tadi itu. Paham ya? Berapa hari? Satu pekan. Satu pekan berapa harganya? 50 juta, 50 juta. 50 juta ini dianggap mahar biar orang apa? tertipu. Paham ya? Nanti nikahnya di depan sayyidnya pemimpinnya syiah, jebret stempel itu udah satu pekan. Setelah itu nanti biarkan lagi perempuannya dibalikkan ke orang keluarganya. Perzinahan bukan? Perzinahan. Eh, perzinaan, pelacuran seperti ini nah dibungkus dengan nikah mut'ah. Itu namanya tipu muslihat namanya, hilah. Faham maksudnya? Ya, nah, jangan sampai tertipu. Kita lihat sini, na'am. Misal dzalika fi shalah, contoh yang lain. Atau kata beliau di sini saya ada dikit lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Lakin ya'til insan bi'amalin, tapi orang mendatangkan suatu perbuatan suratuh suratul ibahah bentuknya ini bentuk pembolehan bentuknya ini bentuknya boleh kelihatannya Minum kan boleh aja, tapi ternyata diminum anggur. Yang diminum itu minuman keras. Cuma apa? Botolnya aja yang diubah. ya? Seperti itu ya. Nah, wal murad bihi at-tawassul muharram. Yang diinginkan dengannya adalah tawassul yaitu sesuatu yang menghantarkan kepada perkara yang haram. Ingat-ingat ya, hilah itu tipu muslihat secara sembunyi-sembunyi, eh, caranya pun tidak nampak, dohirnya boleh padahal hakikatnya haram. Itu namanya hilah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misalnya dzalika fi bersolat, contohnya dalam salat. Kita lihat hilahnya apa? Man akala basalan fa innahu la yajuzu an ya'tiya li salatil jamaah. Penting. Barang siapa yang makan basol, basol itu dalam semacam bawang merah, paham ya bawang merah, bawang putih dikiaskan juga karena ada dalilnya juga sauman. Paham ya? Nah, sauman itu bawang putih. Barang siapa yang makan basol, kalau basol itu ma'rufnya sana itu eh berambang, tahu berambang Bawang bombay yang besar itu ya Kan mirip dengan berambang yang bawang merah ini. Baunya, aromanya kan itu nah. Barang siapa yang makan basal, fa innahu la yajuzu an ya'ti salat jamaah, maka enggak boleh datang ke salat jamaah. Karena Rasulullah mengatakan, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna masajidana." Barang siapa yang makan bawang putih atau nah berambang itu bawang merah atau nah barakallahu fikum berambang tersebut, maka hendaknya menjauh dari masjid kami kata Rasulullah SAW. Enggak boleh. Ewa. Wa yumna min dukhulil masjid, dilarang masuk masjid. Ini kalau makan basal tadi itu, walaupun para ulama membawa kepada mana apa? Basal masih masih mentah. Karena basal itu kalau masih mentah, bawang putih kalau masih mentah itu kunyah. Itu nanti pengaruh baunya nyengat enggak? Nyengat. Tapi kalau posisi matang itu goreng, jadi bumbu insyaallah enggak masalah. Karena apa? Baunya udah enggak ada. Oleh karena itu di sana di Yaman sana ada tumbuhan warna hijau sama semacam seledri itu namanya petunis. Petunis itu kalau orang udah makan basol atau makan bawang putih itu nanti kalau makan e, tumbuhan atau nah kalau sayur tadi itu, paham ya? Itu langsung hilang baunya, masya Allah seketika bau, baunya hilang langsung, paham ya? Dengan makan petunis tadi itu. Nah, kita lihat sini. Walau dakhala al-masjid fa innahu yakhruj minhu. Kalaupun dia masuk masjid, maka hendaknya dia keluar lagi. karena kana nabi, karena kana nasu yukhrajuna fi ahdi Nabi SAW al masjid minam man tabayyanat minhu raihatul basal awil kuras awil thum Masya Allah artinya apa? sebagaimana dahulu manusia di zaman Rasulullah dikeluarkan dari apa? dari masjid kalau nampak muncul bau ya, ini baunya ini mengalami penampakan itu menampak bau, bau basal kuras itu daunnya itu paham ya daun berambang kan nah barakallahu fikum as atau bawang putih, fayati rajulun yuridu an yada'al jamaah fayaqul kemudian tiba-tiba nah barakallahu fikum eh, ada orang mau bikin hilah ini. Fayati rajulun yuridu an yada'as jamaah. Aku ingin meninggalkan salat jamaah. Bagaimana caranya? Ayo makan basal. Caranya makan bawang putih aja nanti kita kan enggak boleh ke masjid. Nah, di rentana ini namanya hilah tipu muslihat. Paham ya? Nah, makar untuk biar dia itu gugur dari kewajiban. Salat jamaah wajib enggak? Wajib. Bagi laki kan wajib ke masjid. Nah, biar dia itu enggak salat jamaah ke masjid, makan bakso. Makan apa berambang dan itu, makan bawang putih. Biar nanti alasannya apa? Kenapa enggak salat jamaah masjid? Karena lagi bau bakso. Lagi bau berambang. Ada alasan, tapi dia alasan sengaja gitu loh. Paham Sengaja makan biar enggak salat jamaah. Nah, itu makar namanya. Hilah, tipu muslihat namanya. Faham ya? Mahfum atau Aziz? Eh, kita lihat lagi. Fayati rajulun yuridu an yada'al jamaah mayakul. datang tiba-tiba orang ingin meninggalkan salat jamaah mengatakan intaraktul jamaah apa pala. Nah, bila sabab Nah, fayakul dia mengatakan intaraktul jamaah kata bila sabab faqulun nas saufa yalumunani. Orang ini ngomong sendiri. Kalau aku meninggalkan salat jamaah tanpa sebab, mesti setiap orang akan apa? Akan menghinaku dan mencaci maki aku. Walakinni aku basal. Akan tapi aku sekarang mau makan basal. Makan berambang. Paham ya? Nah, bawang bombay. Li ajli an yakuna dzalika mani'an li min haudil masjid. Biar aku nanti apa? Terhalang untuk masuk atau hadir masjid ini. Sengaja ini. Sengaja ini enggak diperbolehkan ya, kecuali antum enggak sengaja posisi antum sakit. Eh? Karena rahasia di balik basal sama bawang putih itu jangan menyepelekan. Orang ketika, ketika sakit demam atau sakit itu kadang makan basal mentah itu cepat sembuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bawang putih itu juga bagus, tapi mentah. Paham ya? Nah, berarti ada udur kan? Kalau ini menyengaja, menyengaja biar enggak sholat jamaah, makan bawang dulu, makan berambang dulu, nanti setelah itu kan bau mulutnya ada. Ya enggak? Kenapa enggak sholat jamaah? karena habis makan bawang. Tapi dia sengaja sudah mengatur terlebih dahulu. Ini haram enggak boleh. Hilah namanya. Hilah untuk meninggalkan perkara yang wajib. Mafhum salat? Wadih? Gamblang? Jelas? Mafhum ya, Ihsan? Ayo, lanjutkan. Kata beliau barakallahu fikum Fahina idzan naqul, kalau seperti itu keadaannya, pada waktu itu pula kita katakan yuhram alaihi. Haram bagi orang tersebut aklul basal, makan basal, makan belambang, makan bawang bombay, likaunhi arada bihadzal mubah dikarenakan dia menginginkan dengan perkara yang boleh ini alladhi huwa akul basal itu makan basal hilatan yaitu untuk membuat tipu muslihat makar yatawassal biha yang bisa menghantarkan dengan perbuatan tersebut li isqatin wajib alaih untuk biar gugur kewajibannya. Belum, kalau menyengaja enggak boleh. Paham maksudnya ya? Nah, kalaupun antum menyengaja dimasak dulu. Ilahnya kenapa sih ilahnya kok enggak kok dilarang? Masa makan bakso halal kok dilarang ke masjid. Ilahnya apa ilahnya? Sebabnya apa sebabnya? Ida apa itu tidak mengganggu, mengganggu saudara sebelahnya. Nah, coba kalau misalkan dia makan bawang, bawang putih, sholat kemudian eh, bernafas, eh, baunya kemana-mana. Orang sebelahnya kan, wah apa ini? Selentang-selentang ini, paham ya? Bau bawang putih, bau berambang kan Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, Innal malaika tata'adza kama taat bihi banu Adam. Para malaikat itu merasa terganggu ketika Banu Adam juga merasa terganggu gitu loh. Jadi kalau saudara kita sebelahnya merasa terganggu dengan bau kita, bau mulut kita, bau eh, oweh misalkan, tak owehan, oweh itu cairan yang keluar dari mulut itu ketika tidur atau ketika ngantuk-ngantuk itu, itu kan baunya luar biasa itu. Nah kalau saudara kita terganggu dengan bau itu, malaikat juga terganggu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Mahmud Abdul Razak oweh oweh itu cairan keluar dari mulut itu loh ya, ketika tidur atau ketika lagi ngantuk kan ada keluar air. Nah, itu kalau nggak pertanyaan bau itu, baunya luar biasa itu. Namanya apalagi udah kering-kering itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya Intinya syahidnya, kenapa kok dilarang masuk ke masjid padahal basal halal? Bawang juga halal karena tidak, Tahu tidak ya? Mengganggu. Jadi bukan hanya itu saja. Makan pete pun mengganggu masuk juga walaupun bukan basal. Makan jengkol, tahu jengkol antum? Tahu jengkol? Bau nggak itu? Bau juga itu juga masuk karena ilahnya sama ida. Jengkol dikiaskan kepada apa? Basol sama bawang tadi itu. mafum nam petai juga sama. Nam jadi ilahnya pahami ilahnya, ilahnya ida. Berarti kalau jengkol boleh ustad, Kalau petai boleh ustad. Kan hadisnya kan itu kan basol sama bawang. Kita katakan kiaskan, mainkan kias yang selama ini kita pelajari. Ada asalnya, ada faraknya, ada ilahnya, hukumnya muncul. Ya enggak? Nah, asalnya apa asalnya? Eh, asalnya apa? Taruhlah asalnya basol, mastum. Paham ya? Farak cabangnya apa? Jengkol sama petai. Itu cabangnya. Elahnya apa? Mengganggu. Hukumnya enggak boleh. Amlum. Nah, seperti itu. Jadi dimainkan kiasnya. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau, "Wa huwa shalatul jamaah yaitu meninggalkan salat jamaah, yuhram alaihi haram bagi dia." Tarkul jamaah meninggalkan jamaah. Fayakunu asiman bitarkiha maka dia berdosa dengan meninggalkan jamaah tadi amma min amma man akala al-basal li'annahu istahahu aw li hajatin adapun makan makan basal makan bawang berambang dikarenakan dia ingin atau karena ada keperluan fa innahu la yadhhab ila masjid berarti dia sengaja jangan jangan ke masjid dulu paham belum karena sakit berobat makan berambang bawang sengaja enggak masalah cuman jangan ke masjid dulu karena ada udur Paham belum? Kalau ke masjid mengganggu, nah mengganggunya diharamkan. Mohon teman. Nah, ini penting sekali ya, jangan sampai antum bingung ya. Jadi antum pelajari ilmu usul itu dipahami, diterapkan. Jangan taunya ini kan basol sama basol bawang berambang aja nih. Jengkol sama peti enggak masalah katanya. Berarti dia gagal paham dalam ilmu usul yang dia pelajari. Kiaskan gitu loh. Jadi kalau antum dapat satu ilah sebab, dikiaskan. Kecuali sebab yang apa kemarin? Ta'abudi kalau ta'abudiyun nggak bisa kita kiaskan. Makan daging unta kok batal wudunya? Kenapa? Wah. Kenapa ya? Ta'abudi, elahnya semata-mata ibadah. Antum mau nggak suruh wudu lagi setelah makan daging unta itu loh. Kalau mau ibadah, kalau nggak mau berarti nggak ibadah gitu loh. Apa maksudnya? Jadi kalau elahnya nampak bukan ta'abudi dikiaskan. Tapi kalau elahnya ta'abudi nggak bisa dikiaskan, nggak bisa main kiasan di situ. Karena apa? Ta'abudi, murni dari Allah Ta'ala ibadah. Mahum soal ini Ibrahim? Ewan na'am. Lanjutkan. Kata beliau, "Na'am." Maka orang yang karena makan basal tadi karena ingin dan karena ada kebutuhan, maka hendaknya dia enggak pergi masjid. Wala isma alaih, enggak berdosa dia. Wala hukumah, enggak ada hukuman. Li'anal a'mal niat karena amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Lah yang yang pertama kenapa berdosa? Yang pertama sudah meniatkan untuk apa? Biar gugur wajib kewajibannya itu. Sengaja makan basal biar apa? Tidak sholat jamaah. Beda kan niatnya dengan kedua? Beda. Kalau yang kedua ini nggak ada niatan untuk nikah jamaah karena sakit, berobat, makan bakso nggak berambang. Paham belum? Seperti itu enam. Contoh yang lain, misal akhir fisyam. Biar tambah jelas lagi. Contoh yang lain yang ada tipu muslihatnya ketika puasa. rojulun arada an yujami'a azawjata Ada orang dia ingin berhubungan badan dengan istrinya. Au ya'kul atau ingin makan. Au yashrab atau ingin minum fi nahar Ramadan di siang hari bulan Ramadan. Wa arafa dan dia tahu annahu law baqiya fi baladih. Ya. Dia tahu kalau dia masih tinggal di rumahnya, tinggal di kampungnya, mukim itu maksudnya, lam yatamakkan min dzalik, dia akan mungkin terwujudkan. Akhirnya sengaja safar dia. Nih Bang, safar Bang nih, sengaja safar Bang. Kalau di kampungnya kan enggak boleh batal. Enggak eh, boleh batal, enggak boleh makan, minum, puasa Ramadan enggak sembarangan. Wah, kalau gitu safar aja lah Safar kan boleh boleh batal, boleh makan, boleh minum, boleh boleh berhubungan ya enggak? Wah, dia sengaja safar untuk apa? Biar terbatalkan puasa Ramadannya. Niat inilah yang merusak itu. Paham belum? Kecuali kalau bertepatan dengan safar enggak sengaja boleh. Ini sengaja ada hilah tipu muslihat. Paham ya? Nam tersembunyi. Wahana safar aja lah biar nanti bisa makan, bisa minum. Sengaja kan berarti? Nah itu kita lihat. Kata beliau, karena dia tahu kalau seandainya tetap di rumahnya di kampungnya, lam tamakan min gak akan mungkin dia buka, gak akan mungkin dia makan, minum, berhubungan badan. Un'am wala ankara 'alin dan orang akan lihat, "Oh, kok puasa ngapain kamu?" Di rumah kok enggak puasa, di kampung gak puasa ngapain kamu? Orang akan mengingat seperti itu. Paham ya? Itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya na'am barakallahu fikum dia di kampungnya kok malah batal puasanya. Fasafara ini. Akhirnya dia safar. Perhatikan itu ya. Fasafara ila baladin akhar Akhirnya dia safar ke negeri lain. Min ajli ini, lihat niatnya. Dalam rangka anyata makan min agar diperbolehkan dan memungkinkan untuk makan, minum dan berhubungan badan. Niat dan tujuan inilah yang bikin rusak. mafum insyaallah Abdullah? mafum Ayo na barakallahu fikum. Apa ini biar kedengaran suaranya agak keras. <clears throat> Ayo. Faham maksudnya ini insyaallah ya. Jadi niat dan tujuan yang bikin rusak. Nah, niatnya ternyata biar apa? Safar itu biar batal puasanya. Fa inna safara fi haqqihi muharram. Berarti safar untuk orang tadi haram. Haram kamu safar. Lah kenapa? Karena kamu safar menyengaja agar bisa berhubungan, agar bisa makan, agar bisa minum, itu haram. Wal fitru muharram. Buka juga haram. Karena sengaja tadi ya. Li'anna hadha safara hilatan. Hilatun li isqatil wajib karena safar ini adalah hilah, tipu muslihat. Nah, barakallahu fikum makar untuk menggugurkan suatu kewajiban. Paham? Nah, fatuhram al-wasilah wal ghayah, maka diharamkan sarana dan tujuannya. Sarananya apa? Safar. Tujuannya apa? Biar batal puasanya. Sarananya haram, ghayahnya puncaknya, tujuannya haram. Paham? Ya, dua perkara penting. Wasilah itu sarana, Goya itu tujuan dan puncaknya. Upayakan sarananya itu syariat, disyariatkan, masru'. Kalau antum ingin mencapai tujuan yang bagus yang mulia, tersebarnya dakwah salafiyah ke seluruh dunia, maka, maka tempuhlah saran yang baik yang bagus tanpa minta-minta, tanpa proposal, tanpa penggalangan dana, tanpa donasi, tanpa yayasan, tanpa menampilkan gambaran makhluk bernyawa. Itu wasilahnya bagus. Untuk tersebarnya Allah taala yang akan mengurusinya. Adapun kalau ingin tersebar ke mana-mana, viral, terkenal dengan cara yang batil, sarana yang haram seperti TV, YouTube atau yang semisalnya haram. Kalau sarana itu haram, itu nanti tidak akan mencapai puncak yang bagus. Paham ya? Upayakan puncak tujuan yang bagus, sarana juga bagus. Paham maksudnya nih? Nah ini dia pengennya biar bisa jima, berhubungan badan, biar bisa makan, biar bisa minum, tapi sarananya apa? Sengaja safar. Ya udah haram. Faham maksudnya ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Fa yuhram as-safar wa yuhram al Maka diharamkan safar, diharamkan berbuka di situ karena sengaja. Sudah ada niatan tujuan apa tadi? Biar batal. Sudah ada tujuan untuk menyengaja. Ini haram. Jadi anak ingatkan sekali lagi, suatu ketika antum berdakwah menjadi da'i ilallah, ingat-ingat, jangan sekali-kali nah barakallahu fikum mengikuti bujukan rayuan iblis laknatullah alaih, biar terkenal, biar viral, eh? Nah, biar apa? Di mana-mana eh? dikenal namanya, akhirnya muncul televisi jangan. Jangan rusak, paham ya? Nah, dakwahnya tidak akan lulus di situ. Tidak akan berhasil, fasil, gagal. Kenapa? Niatnya tercoreng. Orang berdakwah itu niatnya karena Allah taala, ya enggak? penampilannya biasa-biasa aja, tapi kalau udah muncul dalam televisi bagaimana penampilannya? Enggak eh, mungkin dia biasa-biasa aja. Pengen penampilan bagus, rapi, karena dilihat ribuan orang. Ya enggak? Nah kalau kita tanpa layar kayak gini lihatnya teman kita-kita aja kan. Nah, nah, sederhana seadanya, tapi kalau sudah muncul televisi, oh, jangan nanya. Fitnah. Nah, barakallahu fi hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai antum mau disoting, live streaming, paham ya? Nah, barakallahu fiikum itu hindari eh nah. Paham enggak, Sen? Nah, sengaja ini Sen biar agak ada motivasi, jangan sampai eh, di live semriwing itu kemudian mau muncul televisi, eh, muncul video, Allah musta'an dari. Ikhwan fi din azza wa jalla kita sempurnakan dikit lagi. Misalnya akhir contoh yang lain fi zakat dalam masalah zakat. Eh, dalam masalah zakat lihat minal ma'lum anna min syarti wujubiz zakat an yabqa nisab fi milkil insan tiwal tilwal sanah masya Allah Termasuk perkara yang ketahui, syarat wajibnya zakat itu nisab batasan harta ini nambar kalau fikum berada di milik apa? milik orang tersebut selama setahun penuh. Paham belum? Contohnya dia nyimpan uang, nyimpan nabung lah. Selama setahun penuh dia tabungan tadi itu ada. Tabungannya harta selebihnya ya, bukan harta untuk dimakan, bukan harta yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari bukan, tabungan simpanan. Maaf, insyaallah Bang? Nisab itu batasan kadar hartanya sehingga dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau zaman dahulu kan dinar sama apa? Dirham. Kalau dinar ukurannya berapa Ihsan? Mencapai nisabnya? Dinar ada dinar dirham. Kalau dinar berapa? Kalau sudah mencapai berapa baru dizakatin berapa? Kalau dinar? Hah? Dinar, dinar bukan dirham, dinar. Perak dirham. Dinar yang emas. 20. Paham ya? Kalau sudah mencapai 20 dinar, mengeluarkan wajib mengeluarkan zakat 2,5 persennya. 20 dinar itu senilai dengan berapa gram Saya emas murni? Berapa? 85 bukan 85 85 gram 85 gram emas murni itu kadarnya paham ya jadi kalau sudah mencapai 85 gram emas murni wajib mengeluarkan zakat 2,5 persennya paham ya kalau dirham bagaimana berapa dirham 200 dirham senilai dengan berapa gram Isa Ewa, 595 gram. Ini apa ini ya. Senilai dengan 595 gram perak murni. Mengeluarkan 25 persennya itu kadar nisabnya. Tapi para ulama mereka mengatakan apa? Yang afdalnya, yang lebih bagusnya diukur dengan perak karena perak lebih murah. Sehingga lebih cepat untuk sampai ke tangannya orang-orang yang membutuhkan. Paham belum? Jadi ukurannya perak. Antum misalnya suatu ketika jadi tajir, eh, jadi pedagang yang kaya gitu, Nah, pedagang yang sukses lah, alhamdulillah misalkan ya. Nah, kalau fikum antum nyimpan nabung, nabung, nabung, nabung, nabung. Nah, tabungan ini kok selama setahun kok ternyata mencapai 595 gram perak, keluarkan zakatnya 2,5%. Paham belum? Kalau bingung dengan pembagian itu, tinggal globalkan dengan proses perhitungan dibagi 40. Total harta antum nisab tadi itu dibagi 40, hasilnya itu yang dizakatkan. Selesai. Enggak sulit kan? Kalau misalkan mencapai 200 juta lah. Kalau 200 juta jelas melebihi nisabnya. Karena perak enggak akan sampai mahal seperti itu. Nah, uang antum nabung nabung nabung nabung nabung nabung nabung diukur dengan perak 595 gram perak dibelikan ternyata apa? Enggak sampai 200. Yang 200 tadi itu dibagi 40 hasilnya itu dizakatkan. Faham maksudnya? Caranya paham ya? Nah, daripada bingung pakai persen, dua setengah persennya dari 200 tadi 20 persennya. Belum paham maksudnya ini ya? Dibagi aja 40, hasil pembagian itu serahkan kepada fuqara wal masakin. Sebutkan dalam surat Taubah itu kan, bukan fuqara masakin kalau harta. Nah, barakallahu fikum delapan asnafan itu fuqara masakin orang yang terlilit hutang orang yang lakukan melakukan perjalanan sabilillah orang yang nah barakallahu fikum talabul ilmu juga dapat juga penuntut ilmu karena banyak mereka juga berada di Nah, barakallahu fikum fisabilillah, ya enggak? Nah, Ibnu Sabil orang sahabat juga dapat. Paham maksudnya? Amil, amil zakat juga dapat karena ini bukan apa? zakat fitrah. Kalau zakat fitrah yang rajih untuk apa? Masakin, tu'matun lil masakin, makanan orang miskin. Jangan dikasih orang kaya untuk zakat fitrah. Sepertinya itu. Mafhum soalnya kesimpulannya ya. Jadi patokannya kalau dinar berapa dinar ini Abdullah? 20 dinar senilai dengan berapa gram? lima gram mas murni mengeluarkan 2,5 persennya. Kalau dirham berapa dirham tadi Abdul Aziz? 200 dirham senilai dengan berapa gram tadi Abdullah? Abdullah Maras 595 gram mengeluarkan 2,5 persennya selesai. Itu hitungan penting jangan sampai terlupakan. Kita lihat di sini hilahnya bagaimana. Lakin hadar rasul tapi orang ini lama koroba intihas tanah ketika sudah mendekati akhir tahun arada an yaskut ha arada an yuskit az-zakah asqata yuskitu ya arada an yuskita az-zakah an nafsihi dia ingin menggugurkan zakatnya dari dirinya gimana caranya ya biar nanti enggak keluar zakat bagaimana caranya ya paham ya sudah mendekati 595 gram sama dia di akhir tahun soalnya dipotong wah tak potong ini tak jual sekarang berarti tinggal ketika akhir tahun ternyata tinggal 593 enggak keluar zakat tapi sengaja, dia sudah sengaja memasang nanti kalau akhir tahun itu mencapai pasti mencapai 595, pasti itu. Tapi bagaimana caranya biar nggak sampai itu loh. Wah, dia dah ngatur itu. Kita nah, lihat sini. Nah, barakallahu fikum, dia ingin apa? Menggugurkan zakat dari dirinya. Bilhilah dengan cara tipu muslihat. Fa wahaba malahu liwaladih. Eh, wah, pinternya nih, liciknya di sini. Dia menghadiahkan menghadiahkan hartanya ke anaknya. Wahai anakku, ini untuk kamu uang ini. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, untuk kamu. Paham ya? Tujuannya apa? Biar nanti akhir tahun enggak mencapai nisab gitu loh. Karena dia yakin kalau akhir tahun mencapai nisab harus mengeluarkan zakat. Daripada gitu tak hadiahkan untuk anak aku saya. Tak hadiahkan untuk anak saya, anak anak-anak gitu ya. Dia Hadiahkan. Tujuannya apa? Biar gugur apa kewajiban. Kita lihat sini. Fa ma'lumun anna al-insan idza wahaba syai' walau walau liwaladihi intaqala na malikuhu ilal mawhub lah Perkara Anda ketahui bahwasanya orang itu apabila menghadiahkan sesuatu kepada orang lain, walaupun pada anaknya, berpindahlah kepemilikan itu menjadi apa? Orang yang dihadiahi. Orang yang menerima hadiah tadi. Amalun? Contohnya antum Rahman. Anak kasih hadiah 50 juta. Paham ya? Uang 50 juta anak itu berpindah ke antum enggak? Pindah enggak kepemilikannya? Pindah. Karena kalau dihadiahkan bukan milik kita, bukan milik kita lagi gitu loh. Paham maksudnya nih? Orang ini pengen begitu musnad, mafhum Bang? Eh, mafhum? Nah, nah perhatikan Bang. Nah, orang ini ingin bikin tipu muslihat biar nanti gugur kewajiban zakatnya di akhir tahun. Dengan cara apa? Menghadiahkan sebagian hartanya kepada anaknya. Nah, biar nanti akhir tahun tidak mengeluarkan zakat. Nah, itu dilarang. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dalam sini. Summa raja'a fi hibatih. Kemudian Nah, kembali kepada pemberiannya tadi. Li'annal walid yajuzu an yarji' fi hibatihi. Karena ini hilah. Bapak itu ngasih anak, nanti suatu ketika diambil lagi boleh itu loh. Paham ya? Nah, karena apa? Karena anak dan harta anaknya milik bapaknya. Nah, barakallahu barakallahu fikum anta wa maluka li abik. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi bapak ini pintar nih bapaknya ini. Paham ya? Bapaknya pintar milik itu ya wah nanti siasatnya aja biar nanti akhir tahun ini bayar zakat sekarang tak kasihkan anak aku dulu kasihkan kasihkan bagi-bagikan nanti setelah akhir tahun selesai kan akhir tahun nggak kena zakat dia diambil lagi sama bapaknya gitu loh belum karena anta malu kali abi kamu dan bapakmu eh, kamu dan hartamu itu milik bapakmu jadi hartanya diambil lagi boleh gitu loh paham maksudnya ini paham nggak penipuannya paham nggak penipuan ini tipu muslihat halus permainnya halus lembut permainnya, selembut sutra ya, halus sekali permainnya. Orang nampak, kasihkan nih, nih, nih, si A, B, C. Si A 50 juta, si B sekian juta, C sekian juta. Nah, setelah selesai akhir tahun, bebas. Dihitung-hitung hitung 593 gram, nggak keluar zakat. Setelah selesai perhitungan itu mau mulai awal awal tahun mau nabung lagi diambil sama bapaknya. Kemarin itu cuma tak suruh megang aja sini. Ambil ya, diambil lagi sama bapaknya. Bapaknya pintar licik tapi ya, Allah musta'an ini kita lihat sini. Nah. Li'an al-walid yajuzu an yarji fi hibati karena orang tua itu boleh eh, untuk apa kembali kepada pemberiannya. Mana pemberian kemarin? Boleh kata Allah. Alati wahabahani waladih yang dihadiahkan untuk anaknya. Wa muraduhu bidzalika isqatuz zakah yang diinginkan di sini adalah menggugurkan zakat anahu birujuhi fima wa fima wahabani waladihi yasta'nif haulan jadidan dikarenakan dengan apa? dengan minta dikembalikan apa yang dihadiahkan pada anaknya itu berarti apa? dikecualikan memasuki apa mas tahun yang baru lagi tahun yang kemarin nggak dihitung lagi mulai tahun tahun yang baru lagi Fanakul inna hadil hibah haram maka kita katakan pemberian ini haram li'anha hilatun isqatul wajib karena ini adalah tipu muslihat untuk apa agar gugurnya suatu kewajiban Adapun kalau bukan orang tua, ngasih hadiah kalau diambil bagaikan apa anjing yang menjilat muntahannya. Paham ya? Contohnya antum Abdurrahman, ngasih hadiah ke Isa. Isa ini ada sedikit hadiah nih, enggak usah banyak-banyak 15 juta. Ini 15 juta hadiah. Contohnya ya, teman namanya antum kasih Isa. Setelah itu, mana kemarin hadiahnya Isa? Sini. Diambil lagi. Nah, itu berbahaya seperti itu. Dipermisalkan bagian anjing yang menjilat muntahannya. Tapi kalau orang tua lain, Orang tua boleh ngambil lagi dari anaknya. Kemarin mana anak? Kemarin. Eh, mana yang kemarin dikasih bapak kemarin itu suruh minjam aja, suruh megang aja itu untuk Diambil bapaknya, boleh. Karena anta wa kan abid. Nah, itu hukum asalnya ya. Kita lihat sini amalahu haba malahu waladihi tawaddudan ilaih au qiyaman bihajatillah au ma asbadzalik fa innahu yu'jar. Adapun kalau orang tua ngasih anaknya ngasih harta ke anaknya karena cinta kepadanya, karena memberikan apa? menegakkan suatu kebutuhan yang dia perlukan atau yang semisal itu maka dikasih pahala bapaknya dia. Wala tajibu 'alaiz zakah fima wahabahu dan tidak ada kewajiban zakat terhadap apa yang dihadiahkan waladihi untuk anak tadi walau kana qabla hululi waqtiha walaupun belum masuk waktu setahun penuh biyasir walaupun dengan apa? waktu yang sangat dekat dengan akhir tahun tersebut maka dia enggak berdosa karena enggak sengaja. Yang berdosa ini yang menyengaja Mahfum sholat adalah yang menyengaja biar gugur kewajiban zakatnya berdosa. Yang terakhir, misal akhir fil hajj. <clears throat> Contoh yang lain untuk masalah haji. Min syuruti wujubil haji an yakuna 'indal insan ma'lun yastati' bil Termasuk syarat-syarat wajibnya haji. Orang itu memiliki harta yang cukup mampu untuk haji, ya enggak? Jadi jangan sampai antum nak mau berangkat haji, uangnya pas-pasan, Paham ya? Antum berangkat enak-enak saja orang yang di rumah, keluarganya, anak istri nggak dikasih makan, nggak boleh. Jadi kemampuan ini bukan kemampuan dia berangkat tok itu enggak. Kalau cuma kemampuan berangkat berangkat tok nanti orang yang di dalam rumah gimana? Anak istri, kelenger. Paham ya? Bisa meninggal dunia nanti. Antum pulang haji, mana nih? Anak, mana itu istri? Sudah meninggal semuanya, enggak dikasih nafkah. Berarti dia enggak mampu. Kalau mampu tentang gini, berangkat haji, Ketika mau berangkat sudah clear semuanya, keluarga di rumah karena belum mampu untuk semuanya ya, sudah disiapin. Ini, tak tinggalnya mungkin sekitar satu pekan lah anak ikut yang paket satu bulan. Jadi satu bulan tak tinggal dulu. Haji nah, ini ada masih ada sisa 50 juta lah. Dimanfaatkan 50 juta ini di rumah untuk makan anak, istri. Itu berarti dia mampu. Nyisakan apa? Masih nafkah. Tapi kosongan pamitan ya. Jazakumullah khairan, anak berangkat haji, nanti makan seadanya aja kalau nggak ada ya enggak usah makan misalkan. Nah, itu berarti enggak tanggung jawab. Dosa kata Bilmar, mar'i isman an ya'ul. Cukup suatu dosa bagi seorang yang menyanyiakan orang yang dibawa tanggung jawabnya. Jadi hati-hati. Nah, barakallahu fikum ini untuk kedepannya nanti kan mungkin aja nggak kita haji nih, Mungkin enggak, sen, Mungkin enggak kita haji ke depan nanti? Mungkin insyaallah. Amin. ya? Tapi caranya itu, jangan menyanyiakan keluarganya. Kita lihat sini. Fawahaba malahu li ibnihi 'inda musim haji. Maka ketika datang musim haji dia malah apa? ngadiahkan hartanya beranaknya. Hatta idza ja'al haji, kemudian ketika datang haji lam yakun 'indahu mal. Dia enggak punya harta lagi ketika musim haji karena dia untuk anaknya, tapi sengaja. fahadil hibah haram. Pemberian haram li ana hilatun li isqatin wajib karena itu adalah tipu muslihat untuk menggugurkan suatu kewajiban. Maka insyaallah jadi innamal a'malu binniyat jadi hilah tipu daya, tipu muslihat semuanya dihindari, dijauhi, jangan sampai kita nama barakallahu fikum masuk di dalamnya karena sangat berbahaya sekali. Dohernya bagus, dohernya boleh, padahal hakikatnya adalah haram. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah